سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله جميعا kita akan lanjutkan kajian kita pada siang hari ini masih pada bab pasangan من السلف ردوا على المخالف قال بقوا في شرح هذين الحديثين من بغوي رحمه الله وكذا tentang penjelasan dua hadis ini dua hadis yang di قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اختلاف هذه الأمة ودخول أهل الأهواء والبدع فيهم Nabi SAW mengatakan tentang perpecahan umat ini dan munculnya al-ahwa al-bidah orang hawa nafsu dan orang yang buat-buat hal yang baru dalam urusan agama pada umat ini. Wahakam bin Najari liman istaba'a sunnah wa sunnah ashabih dan Rasulullah SAW menghukumi dengan keselamatan bagi orang yang beritiba mengikuti sunnahnya dan sunnah para فعبدناه فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شأن الأهواء والبدع معتقدا maka menjadi kewajiban seorang muslim apabila dia melihat seseorang melakukan sesuatu meyakini sesuatu min ahwa wal bidah dari هذا كان هو نفسه أهل البدعة يقينيا أتهاون بشيء من سنن أتضمرتيا مرمحكا سورة السنة النبي صلى الله عليه وسلم على الشرع untuk menghajarnya وتبرأ منه dan berpasti darinya ويدعو حيا وميتا dan meninggalkannya baik dalam keadaan hidup maksudnya pada waktu dia itu nggak kebut setelah meninggal. Fala yusannu alaihi idza laqiyahu wa la yujibu idza Maka tidak boleh dia mengucapkan salam kepadanya apabila bertemu dengannya dan tidak menjawab salamnya apabila dia memulai salamnya ila ayatuka bid'atahu wa yuraji'ul haqqa sampai dia meninggalkan perbuatan bid'ahnya dan kembali kepada al-haq eh, tentunya apa apa yang dikatakan oleh Bahawi ini berkaitan masalah perpisahan umat ini kemudian juga <clears throat> Rasulullah menjelaskan siapa di antara mereka yang selamat dari perpecahan di dunia dan azab Allah SWT di neraka. Kalau yang selamat adalah orang yang beribadah kepada sunnahnya dan para sunnah para ulama rasidin. Maka kalau kemudian seorang melihat seorang pelaku bid'ah atau orang yang berisi kekuatan nafsunya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman satu ummah atau kemudian meremehkan, merendahkan, menghinakan salah satu di atas sunnah Nabi SAW. Maka kalau kemudian melihat seperti ini, baginya untuk menghajarnya memboikotnya. Tapi tentunya hasil di sini dengan gawat dengan kaidah-kaidah yang terdapat di syariat. Aslinya hasil itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nah, tidak boleh seorang muslim menghajar saudaranya lebih dari tiga in dalam urusan dunia harus ada dua macam, Kalau nggak takdir, ya taklif. Apa kita mentakdir, Apa kita mentaklif ahli anu, bid'ah? Ya. Kalau dulu pada zaman Islam kuat para ulama dengan perkataannya sunnah tanpa jelas di kalangan masyarakat sehingga ketika di sana ada orang menjadi sini masyarakat melakukan perbuatan bid'ah kemudian di antara para ulama berikan peringatan kepada kaum muslim tentang bid'ahnya dan orang ini maka kaum muslim menghindarkan diri mereka dari orang ini menjauhinya tidak beramal dengan dia maka hajar ini akan memberikan pengaruh kepada orang ini mendatangkan masalah tetapi kalau kemudian kita lihat keadaan masyarakat seperti ini, takdir pada itu bermanfaat. Tapi kalau sekarang, jadi bagi kita tidak, bagi kita harus tidak, sampai kita harus tidak, kami karena harus tidak, semuanya harus tidak, kecuali hanya sedikit di antara kaum muslimin. Karena jahat, kejahilan itu kita dibuat di mana Sunnah tidak lebih, kami tidak ada sunnah. Kenapa? Karena kejahilan dan tidak ada ini pak ulama ahli ini. Eh, kemudian kita jadi ghuraba asing. Ketika melihat al-bid'ah, apa kamu anda? Mengajarnya. Sementara kita sendirian. Al-bid'ah saya mengajar dia. Anda sendirian. Orang mau al-bid'ah saya dan masuk atau saya ejar. Maka akhirnya pada saat tidak bermanfaat. Yang bisa kita lakukan adalah taklif. Tahu tak merangkul mereka. Dakwahi mereka dengan dakwah yang hasanah, mau kita hasanah. Kita sebut tentang Islam yang benar, tentang bahaya bid'ah. Kita sampaikan dengan cara yang lemah lembut dan cara yang bijaksana. Itu yang dimaksud dengan tak taklif. Karena pada saat itu apa? Posisi kita posisi yang benar. Sehingga kita mendapatkan apa? Takdir bukan berarti kita memaknai takdir. Takdir ada waktunya dan ada tempatnya. Kapan kita melihat masalah takdir, kita kecepatkan, kita harus mengtakdir. Menjadikan masalah semuanya mengenal sunnah. Dan ada di antara apa namanya anggota masalah sunnah bukan bid'ah, mengajak berbuat bid'ah, kita takdir. Tidak boleh bermuamalah dengan dia, tidak boleh berhubungan dengan dia tidak boleh mengucapkan salam tidak kepada dia tidak boleh menjawab salam kepada dia seperti apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika datang seorang dari Irak kemudian bertanya tentang ayat-ayat tasyabihat ayat yang tasyabihat apa yang maknanya ini apa maknanya itu nah, kemudian sampai bertanya kepada Umar Nah, akhirnya Umar memberikan peringatan serah, diberikan hukuman kepada orang ini memberikan peringatan selama satu tahun tidak boleh ada orang yang duduk dengan dia berjalan dengan dia. Tidak ada sembilan orang duduk-duduk dia datang begitu dia datang rumahnya bubar. Selama satu tahun satu orang itu bertobat. sebenarnya terjadi pada tiga orang sahabat itu seorang kan? Ketika apa? mereka mengadakan jihad bersama teman sholat dan tidak ada utuh Orang-orang munafik kata kepada sholat sholat meminta utuh kepada kalau sholat terima maksudnya Para sahabat yang jujur ini tidak mau, tidak utuh kan tidak punya utuh. Dari kerja bersama teman Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah lima puluh hari. Nah, harta di sini pun tidak boleh mendekatinya, tetangganya. Kalau ada salah menembak kita dikatakan nah, di dalam Al-Quran Ardu itu asbahat apa? Sempit Bimara obat Dunia ini sempit bagi mereka Jika orang sampai kepada Allah SWT menerima obatnya Dia ya, memberikan makan kepada orang yang jahat Hajar Manfaat Bagi orang yang menghajar Bagi orang yang dihajar dan bagi Israel sendiri Terjaga kok murninya, suciannya. Tapi kalau kemudian jalan ahli bid'ah atau di mana-mana, kita minoritas, hendak menghajar ahli bid'ah, kita yang dihajar sama mereka. Makanya pengusaha ini tidak ada. Kita hendak menghajar mereka. Maka yang kita kedepankan apa? Tak. Lift. Menarik hati mereka. Menjelaskan kemerdekaan Islam yang benar. Ini harus kita kedepankan, bukan sebelum katakan sebulan lagi, bukan kita mengolah adanya tak dirta itu mana saya katakan tadi. Kapan dan waktunya waktu yang tepat atau tidak, maka ini harus betul-betul nah, dijaga dan diperhatikan maslahat dan mudaratnya. Ini ya. Jadi apa yang takdir itu, apa hajar itu tidak boleh. ya sebagaimana hanya istirahat bapak kelapa bima yaqa' bil ini من التقصير حقوق الصحبة والأسرة دون ما كانت حد الدين فإن هجر أهل الأهواء والبدع دائمة إلا أن يتوبوا Ada menghajar orang yang mungkin muamalahnya kurang baik, menyakiti kita, mengganggu hak kita, tidak menunaikan kewajibannya. Kita hajar dalam urusan dunia tiga hari, tapi daripada itu tidak boleh. لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فقط ثلاث tidak perlu bagi seorang untuk menghajar saudaranya baru saya lebih dari tiga. Nah itu dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan agama tidak ada batas sampai dia berkurang. Dari bid, ah, ya. Ini berkaitan masalah apa? Masalah takdir. Kemudian ada berapa? Dua الجواب يجب مراعاتها بالنسبة للأفراد والجماعات patokan-patokan yang wajib untuk diperhatikan kaitan dengan apa apa perseorangan ataupun jamaah. Tuhan itu ya. Tuhan cuma disitu ekstrom untuk ekstrom. Ya. Ya. Kaidah-kaidah dari patokan-patokan ini ini batasi orang yang wajib untuk kita hormati, kita muliakan Jadi manusia, kalau Yesus antum mas karena maka tidak diperbolehkan untuk disentuh kehormatan sedikit pun. Dan juga di sana ada orang yang diperbolehkan mengkritisinya, membicarakan tentangnya. Balik itu adalah hajah wal tak nata'lis alam hasil ini. Bahkan wajib Rasul berdasarkan tentang ini. Kalau itu diperlukan dan ada masalahnya, tanpa menyebutkan keutamaan-keutamaannya. Mana yang disebutkanmu? Yang pertama adalah Rasul dalam dia. Rasulullah SAW Para Rasul dan Nabi ini wajib untuk dihormati dalam wajib dihormati, dihargai. Yang kedua sahabat maka tidak ada kewajiban bagi umat kecuali apa? Mencintai dan menghormati mereka. Karena cinta kepada para sahabat bagian dari iman ya Allah. Mahabbah kepada para sahabat dan berwarna kepada mereka itu bagian dari iman. Kenapa? Karena Islam tidak mungkin sampai kepada kita kecuali buat perasaannya. Perjuangan membela agama Islam, jihad mereka. Sehingga sampai Islam buat kita. Oleh sebab itu, orang-orang Syiah tidak, tidak mungkin mereka mempaan, mencela, merendahkan akan Sallallahu Alaihi Tapi dengan cara apa? Mencela Nabi dengan cara, cara tidak langsung, dengan apa? Dengan menjatuhkan para sahabatnya, dengan menghinakan para istrinya. Hakikatnya yang dituju adalah dengan Sallallahu Tapi tidak mungkin mereka bicara dengan Sallallahu Sehingga para sahabatnya dikafirkan istri dan istrinya dikatakan istri Nabi SAW ibu dan kita dikatakan sebagai pezina tidak ada maksud dan tujuan kita kecuali apa menghina dan merendahkan Nabi SAW kalau saksi atau kemudian rawi yang meriwayatkan Al-Quran, yang meriwayatkan hadis Nabi SAW sudah jatuh dikatakan putar dan seterusnya maka kepercayaan umat kepada mereka jadi apa? jatuh juga dari mana kita mengetahui Al-Quran? Al-Quran sebelum kita punya sekarang dari mana? Dari para sahabat. Dan para sahabat dari dalam sahabat. Dari mana kita bisa mengetahui tentang syarat Islam dan secara Rasulullah? Dari mana? Dari para sahabat. Sahabat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau para sahabat kita tahu semuanya. Tidak ada sesat kecuali tiga orang saja. Dan sebagainya apa? Syariat juga apa? Tidak lagi bisa kita percaya. Percaya karena pembawanya Orangnya sudah mutar. Al-Fatut bin Malik bin Anas Sedalam eh, Rahmatullah Ta'ala Mereka mengatakan Beliau mengatakan bahwa Pasca tidak bisa langsung mencela Nabi Tapi lewat para sahabatnya Kalau para sahabat sudah dicela Sudah disidangkan Sudah dikatakan murtad Maka tidak ada yang menyusui akan ya, Akan menyusui akan jatuh كده يعني مثلا تنافى ينبغي ويتغلب مستحق والعياذ بالله maka wajib kita untuk berwarakan mencintai dan menghormati para sahabat sudah banyak sekali pujian-pujian Allah SWT kepada mereka demikian juga hadis Nabi SAW sampai Rasulullah berkata suku ashabi waladina fidyatihi la'afak ahadukum misla ahadukum ma balak mut ahadihim wala nasibahu. Jangan kalian menghina, merendahkan bala kadarku. Dan demi Allah yang dia maha berani katanya, kalau salah seorang di antara kalian menginfakkan besar puluh berupa emas, kalian tidak akan pernah sampai nafkah kalian sedekah kalian menyamai segenggam sedekah para sahabat. Tidak juga separuhnya. Sahih. Riwayat Imam Maka seorang harus Maka tidak boleh satupun di antara kaum muslimin merendahkan para sahabat atau mengatakan dengan perkataan yang tidak menunjukkan penghormatan kepada mereka. karena Rasulullah berbicara tentang tuanya Muawiyah radhiyallahu taala dan sahabat Amrul bin Amrul bin As atau berbicara tentang sahabat Abu Sufyan dengan bahasa yang menyindir dengan kritikan kepada mereka lalu ilah khairah karena kita tidak menyebutkan tentang mereka sebagai kebaikan keutamaan mereka ya oleh sebab itu para ulama yang merupakan Islam umat bahwa seluruh para sahabat adalah Rasul. dalam riwayat hadis. Kalau kita berbicara tapi ya, kita tanya bagaimana ini seorang apa? seorang ahli atau seorang yang satu satu tidak ketika sampai pada sahabat berhenti sekarang. Karena tidak pernah kita dapatkan riwayat para sahabat berdosa. Karena Allah fa'alima ma fi qulubi. Allah SWT mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Dan Allah SWT berfirman tentang Abu Bakar, "Ikmal ma syi'tu wa qad Allah SWT berfirman, berbuatlah sebentar kalian. Kemudian Abu Bakar, sungguh akan melakukan tadi. Sehingga kita tidak dapatkan Abu Bakar pemurtad itu tidak ada ceritanya. Karena semuanya dijaga oleh Allah SWT. Enak, enak luas itu pokok Ketika Rasulullah SAW berkata semangat kepada kaum muslimin itu untuk berinfak mendanai pasukan yang tidak dikirim dalam sholat maka terberatlah Utsman akan membawa apa yang sahabatnya bawa apa yang sahabatnya kemudian datang Abu Bakar yang sahabatnya bawa datang Abu Bakar yang sahabatnya yang aku dapat. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, La La tuhu min al-yum Rasulullah Rasul mengatakan pada hari ini dan setelahnya apa yang baru Utsman dan Affan Rasulullah taala tidak akan kita kemunculkan kepadanya. Apa yang baru Utsman dan Affan tidak ada kemudahan baginya. Bukan kemudian para sahabat telah mendengar seperti ini. Akhirnya membuat yang sesuai dengan awal dunia. Wa iya terbilah. Nah, sebagaimana Allah SWT berkata dengan belanda atau sebagaimana Rasulullah mengatakan tentang sepuluh orang asal mubasyir di jannah mubasyirnya di jannah yang Rasulullah katakan tentang mereka mereka adalah penduduk surga tidak mudah surat itu saya nanya saja mereka tidak bersungguh sudah beribadah kita. Tapi malah bertambah kekhusyukan mereka, tambah kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu tadi adalah ihsan dan tabi'in adalah sahabat kan? Rasulullah SAW. Kemudian Orang-orang yang mengikuti para sahabat menjumpai para sahabat dalam mengikuti mereka dengan ihsan. Wahtadu bihadihim dan e, uh, berapa kali dia sebelum dia mereka sebelum buka Madinah Sabah sebelum buka Madinah Sabah jangan nah, buka Madinah jangan buka Sabah I don't know hmm? I don't know di antara Bye. منهما ثلاثة وهم seluruh negeri ثم من بعده من أئمة الحديث والفقه والتفسير والكلام على الإمام على الحديث على الفقه على التفسير على أن سلف مطرح الصحابة ينظر جالس من أن يقرأ الصحابة وكاتب من أهل الرأس ما تعرف والدتي في إيه تسمى طبق وما ومن شرع منهجهم في الاعتقاد والاعتصام بكتاب السنة لأن رب هذا فلا بركة لما شرع في ما شرع berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Wal muzana berbeda wal ahwa. Ini orang-orang ini tidak boleh disentuh kehormatan sama sekali. Bahkan dua Islam berbeda untuk membela mereka apabila ada orang yang merendahkan kedudukannya. Kemudian yang kedua, man yasusu nafsuhum wa tasrihuhum wa tahsirun nas min darabih. Siapa yang diperbolehkan mengkritik mengkritiknya dan menjarakannya kemudian tentang kekurangannya penyimpangannya dan mentakdir memberikan peringatan manusia dari bahayanya apa yang diperbolehkan ya, untuk dikritisi untuk disebutkan penyimpangannya untuk ditakdir diberikan peringatan manusia dari bahayanya yang pertama, yaitu supaya itu berbeda di al-bidah wa ta'dil min. kan bahwa wajib pembicaraan tentang al-bidah takdir minum dan peringatan dari mereka. Baik itu personal seorang diri Aku jemaah Al-Mahuna Nabi wal-adruna. Baik yang lapak maupun sekarang. Minal khawati, warawati, والجهمية والمرجئة والقرامية وأهل الكلام orang Faris, Karabida, orang Jahmiyah, orang Murji'ah, Karamiyah, dipengaruhi oleh semua dipengaruhi sehingga menarik mereka kepada akidah yang rusak seperti takdir sifat inilah obat menolak sifat-sifat Allah SWT semuanya sebagainya bahwa dari sifat takdir minhum wa membutuhkan maka wajib nah atas mereka untuk apa? untuk ditakdir dan juga dari kita kita mereka dan juga orang-orang berjalan kalau manhaj harusnya sunnah wal maka wajib untuk ditakdir, wajib untuk diperingat diberikan peringatan kepada kaum muslim tentang bahaya mereka dan sebagaimana masyarakat dalam sini tidak perlu disebutkan tentang apa tentang keutamaan tentang kebaikan mahasin mereka tidak perlu sama sekali Kemudian yang kedua adalah ruang rawi mengajarkan SAW. Apabila mereka itulah Allah yang lemah dari sisi apalanya atau karena penyimpangannya, fisknya, maksiatnya, maka diperbolehkan bagi kita menyebutkan kelemahannya, menyebutkan apa kebaikannya, fil kerja, sifulah makro, si fulan dia orang hebat si ini berdusta. si ini buat harus tinggalkan si fulan hafalannya apa lemah si ini pada akhirnya kalau pada akhir hidupnya apa merantau berarti ketiga menemukan hati banyak lupanya kalau kemudian aku baca dalam kitab-kitab para ulama terutama kitab berjalan dalam biografi para rawi. Masya Allah, tidak ada yang selengkap dakwah terdahulu atau masa sekarang. Tidak ada yang selengkap sebagaimana itu para ulama jarang saat Nama para rawi dari awal sampai akhir terlalu banyak rawi. Tuhan, Tuhan ribu. Itu diketahui namanya siapa, bapaknya siapa, kakaknya siapa, Kobilahnya apa, lakopnya apa, pekerjaannya apa, kapan lahirnya, kapan meninggalnya, kuliah siapa, muridnya siapa, kapan dia mulai menjelaskan hadis, kapan dia pergi ke Mesir, kapan dia pergi ke Hijaz, kapan pergi ke Syam, kapan pergi ke Kufah, guru-gurunya siapa saja. Perjalanan dalam menuntut ilmu bagaimana dulunya. Semua bisa kita baca dalam kitab-kitab para ulama yang berbicara tentang masalah رجال الحديث para rawi إذا itu ركع percakapan hadis siang dan malam nah seperti kata Imam Bukhari punya tarikh kabir tarikh sabir nah kemudian Imam Ibn punya kitab tentang Rizal, jarh takdir tentang apa mautukin orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang tikwa dan orang-orang dikatakan sebagai orang yang majruh orang yang bid'ahkan banyak sekali kita bisa sebut itu yang dikatakan oleh para ulama zaman dahulu bukan zaman sekarang soal zaman sekarang mudah kalau zaman dulu para mengatakan tidak sesuai sekarang komunikasi tidak sesuai sekarang semuanya para ulama dari kota-kota dan seperti tempatnya Imam Yahya al lady itu dari Andalus datang ke Madinah jalan kaki untuk datang dan duduk di majelisnya Imam Malik bin Anas dan diriwayatkan Al-Muwatta dari beliau. Teman di Bukhara, bayangan Bukhara mana Bukhara? Daerah siapa ada jalan sampai ke Mekah, jalan kaki. Kemudian ke Madinah, kemudian ke Syam, kemudian ke Yam kemudian ke Kufa, kemudian ke Mesir. Berbeli saya tahu berapa nih, seribu delapan puluh وليها semua nah, kemudian baca kita baca luar kita baca sudah closing selesai saya Google akan menjawab tapi dengan begitu nah karena akhirnya semua itu kan? tidak ada kerja keras kita untuk bisa mendapatkan ilmu akhirnya hasilnya yang berbeda para orang dulu dengan lapar dan kenyang dalam keadaan letih, dan daripada ada semangat, dan seterusnya menuntut ilmu. Sekarang kita punya dalam keadaan malas. Nah. Jadi seperti itu ya, Pak. Jadi ketika membantah, baik persoalan atau jamaah dan menyebutkan tentang penyimpangan mereka nah, tanpa harus menyebut tentang keagamaan kalau kita bicara tentang Rabi, Rabi itu tidak perlu kita bicara apa. Keutamaan Rabi itu seperti ini. Ada ulama dari dia, jahiliyah, maka tidak khawarij. Nah, tidak perlu kita bicara tentang keutamaan. Sebutkan aja ini makanya ini ini dan seterusnya. Ada teman, ada juga ketika kita berbicara tentang jabat-jabat yang ada pada zaman sekarang. Kita sebutkan ini makanya ini makanya. Kalau itu jamaah, kalau orang, kalau orang kita tidak berbicara tentang perilaku dan pribadinya. Kita beda antara takdir dan nasihat. Kalau takdir itu menampakkan aib pribadinya. Tapi kalau nasihat menampakkan apa? Penyimpangan yang berkaitan dengan masalah agama. Untuk bila perilaku kaum ini supaya tidak jatuh pada kalangan mereka. Kalau salah ketika datang Fatimah, bukan Fatimah, yaitu Muhammad SAW dan menyatakan bahwasanya ada dua orang yang hendak melamarnya. Nah, Fatimah bin datang kepada Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ada dua orang yang hendak melamarnya. Yang pertama Muawiyah ibn Abi Sufyan dan kemudian yang kedua adalah sahabat Abu Jahmi. Maka Fatimah bin itu minta musyawarah dengan Rasulullah pendapat kepada beliau bagaimana dengan Abu jahan dan bagaimana dengan Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian Rasulullah SAW amal Jahal Fariyatul an Anna Adapun Abu jahan tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya Dorong Suka mukul Adapun Muawiyah wa amal Muawiyah oh, Fasaluhun Fasaluhun لا مال له أنكي Usama bin Zaid Abu Amiyah seorang laki-laki yang fakir ternyata maka kamu nikah nikah dengan Usama bin Zaid ini Rasulullah menyebutkan tentang kekurangan dua orang ini karena ada hajatnya tujuannya bukan merendahkan dua orang ini tapi dalam konteks apa menjelaskan kekurangannya sehingga tidak pertimbangan bagi Fatimah Nah, besokis mana yang biasanya kuat untuk di ini. Dua nah, juga ketika kita menjelaskan di sini Rasulullah tidak menyebutkan kita keutamaan Muawiyah tidak menyebutkan kata utama Abu Abu Karena pada saat itu cuma tempat makomnya tidak tetap untuk menyebutkan apa tentang keutamaannya. Ya. Kemudian yang juga mau dijelaskan oleh Nah, sama hasil Al-Lama hadis juga. Nah, ketika beliau ditanya, "Bilisa bin man yasma' al-sunnah wa jama'a min nafs ahli bid'ah wa kutubihim, hal wajib dhikra aw dhikru mahafilihim wa masawihim faqat am faqat masawihim?" Berkaitan dengan mana salaf ahli sunnah wa jamaah tentang apa? Kritika kritik, kritik terhadap ahli bid'ah dan kita kitab mereka apa awal di sini bukan tentang utama untuk Amerika dan keburukan-keburukan ya atau kemudian cukup hanya menyebutkan apa keburukannya saja, penyimpangannya saja. Kemudian beliau nah, alam Abdul Aziz Bas Allah Taala al-ma'ruf al-ilmi naqul masawi li tahdir wa bayan aqsa ala di aqsa fiha li tahdir minha Amal baik ma'ruf makbul tayyib. Lakin maksud dan apa ini Yang ma'ruf pendapat para ulama ahli ilmi bahwasanya cukup menyebutkan penyimpangan saja untuk ditahdir menjelaskan kesalahan yang mereka salah di dalamnya untuk diberi peringatan atau kebaikannya maka tidak perlu disebutkan Ya. Gitu ya. Kemudian juga beliau tanya dengan tanya yang lain, fi unasun yujibuna al-wazana annaka idan taqatta mubtadi'an bid'atihi لتعتبر الناس منه يجب أن تذكر حسناته حتى لا تظلمه. Beliau tanya, ada beberapa orang yang mewajibkan wazana. Apabila engkau hendak menyebutkan penyimpangan yang ahli bid'ah, maka aku harus memberikan atau menyebutkan kebaikannya dan juga menyebutkan penyimpangannya. Saja bersyariah kepada Allah la bahwa bila asmin, bahwa bila asmin bukan sebuah kelaziman. Tidak lazim harus menyebutkan tentang kadang-kadang mereka bukan subah. Ya sebab mereka katakan, mau oh, tukang beda saja pasti ada kebaikannya. Masa ini seorang alim berdasarkan para ulama ketika kita menyebutkan kita tahu menyebutkan tentang keutamaan. Kita berbicara tentang masalah takdir, bukan bicara tentang apa biografinya. Harus dibed, dibedakan. Ya. Kemudian ya, kuat kita langsung masuk pada Abu Abdullah kita susu di Halifah wajar ada ulama Islam. Sebab yang diperbolehkan riba di dalamnya dan juga diperbolehkan untuk menjarah menyebutkan nah, kekurangannya menurut ulama Islam. Allah Nabi rahimahullah a'lam Al riba tasbahu lirab sahih sahih Lain dari usul ila illa biha. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan tentang apa? A'lam ketahui bahwa riba itu diperbolehkan karena apa? Ada maksud yang sahih yang sahih. Ada sebab yang benar dan sahih. Lain yang tidak mungkin sama kepadanya kecuali dengan menyebutkan kekurangannya. Wawasan itu apa? Ada banyak nama. Jadi hukum asalnya dibagi tidak boleh. Riba termasuk di antara dosa besar. Riba termasuk di antara dosa besar besar. Pokoknya luar biasa sekali, riba. Riba ma'akuka bima yakrahu. Kau menyebutkan sesuatu pada saudaramu yang dia tidak suami, tidak suka. Itu riba. Walau tepat membatang. Ayo dah. aku ayah ulang berani dan pakai semua. Jangan kalian kalian menghibah. Apakah senang kalian makan pakai sudah? Sedangkan kalian tidak menyenanginya. Seakan-akan pakai bangkai. Bangga saudara. Hukum agama tidak diperbolehkan. Tapi diperbolehkan kalau ada sebab syariatnya yang lain. Oleh sebab itu ketika kita hendak menghibari dengan riba yang syar'i tadi, itu harus dari awal niatnya harus diluruskan. Jangan sampai karena kepentingan tadi Dari awal harus diluruskan. ketika seorang didolimi, ya ketika seorang didolimi oleh seseorang, kemudian dia hendak mengangkat masalahnya ke hakim, otomatis dia akan menyebutkan tentang kekurangannya, si bulan telah mengambil harta saya, si bulan begitu begitu dan seterusnya. Maka boleh, eh, boleh ketika didolimi, didolimi, didolimi yang kedua isti'anah atas diri muka. Wa ra'atil aswab. Minta pertolongan untuk berubah kemungkaran. Dan membalikan seorang bermaksud kepada kebenaran. Namun dia tidak mampu untuk berubahnya. Akhirnya dia minta tolong kepada orang lain. Contohnya kepada polisi. Oh, di sana orang-orang pada mati. Ya, tetangganya mencuci mereka, minum khamar dan berbuat kesalahan. di sana. Sementara dia tidak mungkin bisa melakukan mereka berada Nah, ini tiba-tiba kantor polisi di belakang kantor saya itu bermain di sana. Maka otomatis dia menyebutkan kekurangannya tentang air. Boleh. Tadi tidak boleh. Nah ini. Kami tidak boleh aku menyebutkan kepada orang lain yang tujuannya hanya sekedar memberitakan saja kurangannya nggak boleh oh tetangga saya suka minum bir tetangga saya suka minum kopi nggak boleh Tapi tidak ada masalahnya tapi kalau ada masalahnya tadi ketika anda menyebutkan tangga anda berbuat hal-hal yang ada seperti itu kepada polisi ya polisi memang itu pihaknya yang berwenang dalam mengatasi seperti itu maka boleh seperti itu ya kemudian kita sudah fatwa. Seperti apa yang dilakukan Fatimah itu case tadi. Ada dua orang yang melawat saya. Bagaimana berguruh pendapat Mahir Rasulullah SAW. Kemudian eh, Rasulullah menyebutkan tentang kelemahan dua orang tadi. Si fulan itu seperti ini, si fulan mahal seperti ini, maka nikahilah si fulan ini. Boleh, Boleh. Kemudian yang keempat, takdir muslimin minasyar wa nasihat. Peringatan kepada kaum muslimin dari keburukan dan nasihat kepada mereka. Seperti apa yang dilakukan oleh Alubid Bid'ah Nah sebetulnya dilakukan oleh Alubid Bid'ah Maka boleh kita memberikan peringatan kaum muslim terhadap Bid'ah Yang dilakukan oleh orang Alubid nah, Al-Khamis ayakuna mujahir Bid'ah wa bid'ah dan yang kelima adalah orang yang terang-terangan dengan berbagai maksiatnya dan berbagai bid'ahnya. Kalau sudah terang, maka kita pun atau kita peringatan dari orang ini. Karena dia tahu kan. berarti biasanya tahu sama itu. Ini juga dalam tujuannya untuk agama takdir. Memberikan peringatan kaum muslim dari perbuatan maksiat ini kebidaannya. Oleh sebab itu saya akan kasih apabila orang berbuat maksiat dia diam di rumahnya. Ini ngomong demikian gitu. Ya. Dan, dan, dan cuci. Dan jadi dia sendirian masuk TV. dia tidak sendirian Maksudnya tidak pernah apa apanya perbuatan maksiatnya. Kalau kita tahu dan kita tidak mau memberikan memberikan rasa kemudian, maka kita sudah manusia. Kalau kita mau memberikan rasa itu yang untuk sana. Dan kalau kemudian kita hanya sekedar menyebarkan aibnya, utang tukang rasa itu main judi, tukang rasa itu minum komer dan seterusnya. Hanya sekedar pemberitahuan saja, ini nggak boleh. Karena tidak manfaat, bahkan menyebabkan apa? Aibnya. Eh, ya. Kemudian yang keenam, tadi, tarif menyebutkan kekurangannya untuk apa? Untuk mengenalkan. Nah, di antara para ulama ada, satu namanya Aras. Nah, ada namanya adalah A'ros A'ros artinya bincang. Ada di antara para namanya Dohak Dohak Pertulahan langsung punya dua Gigi bukan Senyum langsung Langsung orang tuanya punya Dohak nah, Ada seorang namanya Seorang lalu Dubal Atau namanya Akbar Jangan lupa Dubal Dubal ya. Siapa untuk pergi haji ke Mekah tetap jalan sehingga dulu di pengalaman Abdul eh, ya seperti ini ya Pak nah, eh, Ahmas Ahmad itu rabun ya nah eh, Ahmas itu rabun ya. ini kekurangan ya ini kekurangan jadi sulit untuk membedakan satu dengan yang lain karena yang banyak aku disebut bulan Ahmas bulan Ahmad nah seperti itu ya asam jadi jasa bidang itu diperbolehkan untuk mengenalkan mereka dengan salah satu di antara keku Mengkala hadi situ abwab dapat ulama wa aktaruhum mujma alaiha. Eh, dalailuha min menakhati sahih masyhurah. Ini enam perkara yang diperbolehkan menyebutkan tentang kurang sesuatu perang apabila ada hajatnya dan apabila ada maslahatnya. Kemudian ini Waktu para Rasulullah SAW yang dijawab dari pada mukti ini, Seharusnya menyebutkan diperbolehkannya menghibai ahli bid'ah itu dengan dua syarat. Yang pertama adalah orangnya adalah orang yang berilmu. coba karena kemudian berikan peringatan kepada perkara yang itulah perkara seperti contohnya ومن بدل الصبح قلت الأحد ده ما كانش الأحد أخي من مكانين لكن الأثر بقى العلماء من أخوان الصدور بعد زمان الصلاة خالص عبد الله بن مسعود قل الصدور عندهم المرة بالأحد قال عندهم جماعة أساس قرارات أساس تقول الناس ومن بلغ الصبح تعمل أمور إيه إيه ده ما سيحة فيها فاهم ولا خلاص والرجل ده تعود يعني لما تتابعه وكل سكوت أجلال فقرية تبقى ده سكوت فلا أجد أن أبرا ولا صفحة فتحة Lepas kita sholat di belakang seorang imam yang kurus bagaimana? Bagaimana? Kalau aku mengatakan putra baik baik ya jangan antum boleh apa membuat baik ya antum yakin membuat baik apa membuat tidak kalau antum yakin bahwa pun suku adalah dalilnya yang hadis yang baik maka walaupun Nabi SAW mengatakan Inna masu'il imam muhdutkan wabihi Bacara apa-apa Wadah sedar tersuduh Dijadikan imam itu diikuti maka apabila rukuk, oh, maka rukuk. Apabila susut maka susut. Ya. Nah, sekarang kalau kemudian turun, kalau hati kemudian kita turun. Kalau aku mengatakan bahwa tua lainnya masuk istihadiah dan boleh seorang untuk turun, maka turun sudah menerima. Ya, baik. Tapi kalau antum yakini bahwa hadisnya adalah hadis suaminya turun dari rukuk menuju mendahulukan kakinya dulu, lututnya dulu. Sementara kita yakini bahwa ya, roja adalah tangannya dulu. Bagaimana kita mengikuti imam ke atas? Kita katakan bahwa yang itu masuk mengikuti imam itu dalam perkara yang berkaitan hayat. Dohirah. Seperti pada rukuk, ya Pada takbir, ya takbir. Pada sujud, ya sujud. Pada takbir, takbir. Maka kemudian kalau imamnya kakinya hanya sampai di pundak, itu dua sampai sampai di pundak. Wah, imamnya sampai kakinya untuk kedua tadi nggak berarti harus ya, nggak perlu. Yang penting kafir. Seperti ketika hendak sujud turun dan hukum itu sujud, wah imamnya kayak lutut dulu, saya kalau lutut nggak perlu. Ya, dalam masalah yang besar ya, rukuknya, sujudnya, takbirnya, sujud berdirinya itu harus putih. Tidak pula dia berdiri atau masih dalam keadaan sujud. Atau dia sudah lupa atau masih dalam keadaan berdiri. Ini menjadi apa? Menjadi iman. Ilmu. Ini pertama. Antum harus tahu bahwa perkara ini perkara beda. Yakin masalah itu jangan kemudian masalah tidak. Antum anggap sebagai masalah sama Kalau masalah istiadia, antum katakan bahwa masalah bid'ah. Dan itu adalah husnul Ini yang paling penting. Niat yang baik. Antum ketiga menghibai ahlul bid'ah yang tadi, maka antum harus dari awal meluruskan niat antum. Tujuannya adalah memberikan peringatan kepada muslim, nasihat untuk mereka. Arti menasihakun dari ya Rasulullah, Lillahi oleh Rasulullah oleh Nabi. Aiman ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته كمسلمين أسلك الكتاب وإذا كتاب القرآن لا تعلم كان كبرا ونختم هذه الدروس بما ذكر الشيخ أو الشيخ بكر أبو زيد في المبحث التاسع من كتاب الحج المبتدئ إذا كتب كثيرا أنت فإن Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala nah, dalam kitab beliau Hasil Muqtadi beliau mengatakan ini kitab ini masih Habibullah taala Sekolah Habibullah taala Bakar Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah Karena anda mutakallim bil batil syaitan munafik Sebagaimana orang yang berbicara dengan babilan siapa munafik siapa yang berbicara dengan lisannya Fasakit anil haq Diam dari kebenaran Itu syaitan Kalau syaitan yang bisu Oleh sebab tidak ada yang lain Kecuali antum harus berbicara Dengan benar Diam salah, ngomong salah kalau ngomong kebatilan salah, dia dari kebenaran juga salah. Anda harus berbicara di atas kebenaran. Kalau Anda berbicara dengan kebatilan, maka kata setan menanti, setan berbicara dengan lisannya. Tapi kalau dia ada kebenaran, ada orang berbicara tentang kebatilan. Eh, Anda bisa bantah, itu salah. Kalau dia seperti ini, tapi jangan takut antum. Aku terhadap jadi antum takut kedudukan anda jadi satu karena ya akhirnya antum diam. Nah, menambahkan kebenaran tersebut ini syaitan makros, syaitan bisu. Nah, yang bi salah tahu salah. Jadi bicara juga salah. Kalau bicara kebenaran, dia dari kebenaran juga salah. Yang benar apa? Berbicara. Tapi dengan Allah. Ya, Betul ini mungkin yang bisa sampaikan pada kesempatan tadi ini. Nah, apa yang telah kita sama-sama dengar, semoga Allah SWT kita tahu kepada kita mengamalkannya. Dan apabila dalam kajian kita ini ada kesalahan dari ucapan yang semasa atau tidak, baik sikap yang semasa tidak, sama Allah SWT. Dan istighfar buatnya dan semoga jangan janganlah ilmu yang kita pelajari menjadi hujah alena nah tapi menjadi hujah bagi kita yang kita berbuat buat untuk mengamalkannya dan kemudian mendakwahkannya dan menyampaikan kepada orang yang di belakang kita nah, orang-orang yang datang nah, sudah kita ketahui kebenaran maka kita cukupkan sampai di sini dulu saja dan ini ada beberapa pertanyaan mungkin kalau bisa dan mau bisa jawab, mau bisa jawab. Kalau tidak maka saya serahkan kepada ahlinya